Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, mungkin uh, satu pertanyaan di saya bahwa uh, begitu menyeramkannya uh, Dajjal seperti yang tadi Ustaz sampaikan. Hanya uh, di keawaman saya, uh, apakah kekuatan Allah uh, tidak bisa? Kenapa Allah menurunkan Dajjal untuk kita? kenapa Allah menurunkan Dajjal untuk kita gitu sehingga uh, mungkin itu inti pertanyaan saya. Jazakallah. <laughs> Iya. Terima kasih. Mau nanya aja udah syukur kita. Daripada dibiarkan kesimpan, jawabannya adalah kenapa iblis Allah ciptakan? Kenapa dunia ini harus ada? Di surga aja terus Nabi Adam kenapa sih? Lalu kita semuanya enak dalam surga sekarang. Kenapa Allah ciptakan nafsu? Sehingga kita harus diuji dengan nafsu itu. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Banyak pertanyaan seperti itu Pak, menyusul. Kenapa Allah ciptakan Dajjal? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 2, ayat 3? Ah! Yahdikumullah silih Alhamdulillah. Hasiban nasu ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka kami biarkan saja mengaku dan merasa dirinya beriman sementara kami belum uji? Biar ketahuan yang sebenarnya beriman siapa, yang hanya mengklaim dirinya beriman itu siapa? Ketahuan itu melalui ujian, Pak. Maka diciptakanlah Dajjal sebagai alat uji. Khususnya untuk orang di akhir zaman. Jangan salah-salah loh kaum muslimin. Jangan salah-salah bahwa sesungguhnya orang yang hidup di akhir zaman ini kualitas iman mereka kata Rasulullah sampai mengungguli 50 imannya para sahabat. Sebab apa bisa seperti itu? Sebab sahabat kata Rasul kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian hidup di zaman aku hidup, kalian lihat langsung mujizatku, kalian saksikan wahyu turun. Kalian bisa mendapatkan kekuatan karena ada bersamaku. Sementara yang hidup di akhir zaman tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka berpegang erat dengan sunnahku. Mereka mengamalkan di masa-masa keterasingan. Sesungguhnya amalan mereka akan sama dengan 50 amalan kalian dalam satu amalan yang sama nilainya. Minna aminhum ya Rasulullah. Kami atau mereka yang 50? Bal minkum. Kalian kata Nabi. Jadi ujian di akhir zaman ini berat pak. Sahabat aja nggak diberi oleh Allah ujian dengan Dajjal. Kita akan mendapatkan ujian dengan Dajjal. Pantas toh kalau kita dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan kata Rasul. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang muncul nanti di akhir zaman. Subhanallah. Di akhir zaman. Kalau Bapak mau, Mendaftarlah menjadi salah satu di antara saudara Rasul. Tapi harus seperti sahabat, Pak. Kualitasnya sekualitas sahabat. Imannya, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya harus seperti itu. Nilai kita akan 50 seperti sahabat. Kalau Bapak mau, Bapak bisa. Pasti bisa. Insya Allah Ta'ala. Hanya ujian kita sekarang ini Pak. Masya Allah seluruh dunia bersatu menghabisi kita. Rasul dan para sahabat sudah terbentuk kekuatan di masa mereka itu sudah power itu sudah di tangan mereka apalagi setelah futuh lah kalau sekarang kita sedang sedang di puncak pendakian banyak yang berjatuhan banyak sekali yang berjatuhan banyak yang berguguran dikecewakan teman sedikit udah mundur dari lapangan dakwah Hah? Ya kan? Udah nggak mau lanjut lagi, kecewa dengan ustadznya, udah nggak mau berjamaah lagi. Cepat betul kita ngambek. Sementara karakter orang-orang yang hidup bersama para nabi seperti sahabat, wa min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ya? Betapa banyak orang-orang yang mendampingi para nabi, mempunyai mereka mempunyai karakter kesatria, mereka tidak pernah menyerah dan tidak mau mengalah dan tidak pernah mereka merasa lemah. Apapun yang menimpa mereka selama di jalan Allah, nggak pernah mundur. Maka dalam perbincangan dengan Bapak yang kami muliakan kemarin, apa kata saya Bapak jangan mundur, maju lagi. Saya telah kecewa. Iya, itu yang dimaukan setan kita jatuh di jalan dakwah lalu kita tiarap lalu kita sendirian. Nggak mau lagi, ah saya udah banyak kecewa, jangan. Itu yang dimaukan oleh setan. Sementara karakter orang-orang hidup di akhir zaman qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu enggak pernah nyerah enggak mau mengalah dan tidak pernah merasa lemah walaupun sendirian kalau di dunia ini hanya seribu orang mujahid saya harus satu di antara mereka yang seribu itu kalau hanya seratus orang mujahid yang tersisa seratus itu satunya harus saya kalau sepuluh orang yang ada satu di antara sepuluh itu harus saya kalau hanya satu orang yang tersisa satu orang itu harus saya fama wahanu lima asabahum fi sabilillah mereka tidak boleh merasa lemah ya kita hadapi apapun ujian ke depan tentu saja dengan ilmu kesabaran dan keyakinan insyaallah kita akan diberi oleh Allah taufik doalah ya Rab hamba tahu diri hamba ini bukan apa-apa bukan siapa-siapa tidak begitu istimewa bahkan dosa hamba lebih banyak tapi memohon kepadamu, jadikan hamba salah seorang di antara hamba terbaikmu di akhir zaman ini. Kita bisa berdoa kepada Amin. Kita bisa minta. Bagi Allah apa yang sulit sih? Cukup dengan kun fayakun. Doa dapat merubah takdir. Siapapun kita, kalau kita punya azam yang kuat, insya Allah Ta'ala. Taib, begitu.